Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? Salah kedugaanku. Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Thank you. ke-519 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Wit Hendra sebagai Panampahan Pripayana, M. Agut sebagai Ken Arok, Naryo sebagai Wasi Presima, Heri sebagai Cantrik Dawu, dan Asli Suhastra, pengantar cerita pembicaraan yang terjadi antara Kameswara dan Panembahan Dwipayana berlangsung semakin meningkat dan kian membuat Kameswara penasaran serta tidak mengerti bagaimana seharusnya sikapnya. Matahari pagi memanjat semakin tinggi, udara sejuk mengalir dari lereng-lereng Gunung Gangsir. Ceritakan anakmu apa yang anak mas ketahui tentang kembang wijaya kusuma yang tumbuh di semenanjung semelunungan itu? Baiklah penembahan. Aku akan bercerita. Meski sebenarnya aku percaya bahwa penembahan telah mengetahui apa peran dari kembang aneh yang tumbuh di dekat teluk Pampang itu. Katakan anak mas. Sebagaimana diketahui dan barangkali telah menjadi kehendak dari para dewa, sebuah bongkahan logam telah jatuh dari langit membuat bencana dan malapetaka. Bongkahan logam itu mempunyai pengaruh buruk kepada siapapun yang menguasainya. Dengan keris buatan Pugandring, ditambah kesaktian yang dimilikinya, maka Ken Arok dapat malang melintang untuk berbuat apapun, tanpa ada yang bisa mencegah. Apalagi kemudian ia telah menjadi seorang raja yang mempunyai kekuasaan besar. Maka kebenaran akan berada di dalam genggaman tangannya. Dan ia bisa mempergunakan semaunya. Kembang itu anak mas Nampaknya para dewa tidak akan membiarkan Ken Arok tanpa kendali Panembahan. Menurut Sang Wasi Bresima, yang banyak mengetahui tentang dunia tata surya, kembang aneh yang tumbuh di tempat di mana bongkahan logam jahat itu dulu jatuh, merupakan sebuah sarana untuk mengendalikan siapapun yang menguasai keris empu ganteng itu. Demikian Panembahan. Baiklah anak emas. Aku ucapkan terima kasih. Dengan demikian, Aku merasa semakin gamblang dalam melihat persoalan yang tentu akan disampaikan oleh anak mas Baginda Sri Rajasa Patrasang Sang Amurwa Bumi itu. Maafkan saya penembahan. Ah, bagaimana anak mas Suara? Apakah penembahan akan memberi petunjuk kepada Ken Arok? Bagaimana caranya membebaskan diri dari bayang-bayang kutukan Empu Gandring yang menghantuinya itu? <laughs> Apakah yang bisa aku lakukan anak mas suara? supata atau kutukan yang dijatuhkan oleh Empu Gandring. Ibarat sebuah ketentuan yang telah digariskan oleh kekuasaan tertinggi di dunia ini. Mampukah orang macam aku ini mengubahnya, anak mas? Sama suara. Hmm? Panembahan, secara pribadi aku memang kurang begitu suka kepada Ken Arok. Akan tetapi membayangkan kutukan itu akan menimpa tujuh orang lagi. Yang tentunya akan menimpa pula anak keturunannya Rasanya... Kita lihat saja kelak anak mas. Kita hanya bisa membicarakan. Tidak lebih dari itu. Lalu, apakah kira-kira yang akan penembahan bicarakan kepada Ken Arok? Aku akan mengatakan apa adanya, anak mas. Bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ah, baiklah. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih atas segala apa yang telah anak mas uraikan. Sekarang, marilah kita kembali. Kita tinggalkan tempat ini, anak mas. Jantung Kameswara terasa akan retak ketika Panempahan Dwipayana mengajaknya kembali kepada Pokan dan sama sekali tidak menyinggung persoalan yang dibawanya. Beberapa saat lamanya, suara terlihat bimbang. Dan untunglah penembahan itu membaca gejolak wajahnya itu. Kami Kameswara kelihatannya masih belum puas. Apakah anak Mas masih akan membicarakan sesuatu? Maafkan aku, Panembahan. Apakah aku diizinkan untuk membicarakan persoalanku sendiri? Oh, mengapa harus tergesa-gesa anak Mas Kameswara? Bukankah masih ada waktu? Kegelisahan yang membuncah di dalam dadaku. Rasa-rasanya telah tidak ada waktu lagi untuk tidak membicarakannya, Panembahan. Panembahan tentu telah mengetahui persoalan yang sedang aku sandang. Panembahan, sebenarnya lah ketika aku menempuh perjalanan ke Padepokan ini, memang dilambari niat untuk memohon petunjuk kepada Sang Panembahan atas keruwetan yang sedang aku hadapi. Persoalan apa, Anamas? Oh. Ah, sekali lagi, janganlah Anak Anamas menganggap aku bisa mengetahui persoalan apa sebenarnya yang berada di dalam hati anak emas. Ah, anakku Panembahan, keselamatan anakku yang membuatku gelisah. Telah berhari-hari lamanya aku dilanda kegelisahan yang tiada terkira karena nasib para mesuara yang tidak ada kabar beritanya. Tinggal Panembahanlah yang menjadi harapan terakhir. Anak emas. bagaimana Panembahan? Baru-baru ini aku mendengar sebuah cerita yang dibawa oleh para pedagang. Diperbincangkan di pasar-pasar tentang seorang bocah yang diburu-buru. Itukah yang anak mas maksud? Benar panembahan. Ada sedikit jawaban yang bisa aku berikan anak mas. Tetapi aku ingin membicarakannya secara khusus dengan anak mas. Nanti setelah urusanku dengan Baginda Singasari itu selesai. Bagaimana? Apakah anak mas keberatan? Apalah hakku untuk keberatan panembahan? <laughs> Tetapi aku melihat sorotan wajah anak emas nampak kecewa. Sebuah pertanyaan saja penembahan. Apakah anakku dalam keadaan selamat? Ataukah sudah mati diranjap oleh umat Durga para bandari, perempuan bermata tiga itu? Jangan cemaskan anakmu, anak emas. Hanya itu yang bisa aku jawab untuk sementara ini. Betapa lega hati Kamaswara. Serentak dia menghela napas panjang, seakan ingin menghirup semua udara yang ada di dekat sendang itu. Sebenarnya lah, Kamaswara merasa sangat percaya dengan apa yang diucapkan oleh Panembahan Dwipayana. Jika Panembahan itu mengatakan merah, maka kenyataan yang sebenarnya tentu juga merah. Jika Panembahan itu mengatakan putih, maka kenyataan yang sebenarnya tentu putih. Terima kasih, Panembahan. Meskipun aku belum bertemu dengan anakku, akan tetapi aku merasa lega. Aku percaya bahwa para mesuara sekarang berada di dalam perlindungan yang aman. Tuntunlah aku, anak mas. Mari kita kembali ke padepokan. Tanpa menunggu permintaan itu diucapkan dua kali, Kamaswara segera menggandeng tangan Panembahan Dwi Payana. Dengan tertatih-tatih, Panembahan itu kemudian berjalan. Bagaimanapun juga, di dalam hati Kamaswara tumbuh rasa heran. Keadaan panempahan yang tua, yang ringkih, yang tiada bertenaga, sangat bertolak belakang dengan berbagai masalah yang seolah berada di dalam genggaman tangannya. Oh, jangan-jangan sangat keliru apa yang menjadi dugaanku. Aku mengira di dalam diri sang penembahan tersimpan berbagai jenis ilmu kanuragan yang dahsyat dan tiada terkira. Tetapi menilik keadaan penembahan yang seperti ini, dugaan itu sebenarnya keliru. Bisa jadi sang penembahan hanya mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap orang berjubah merah yang mengaku bernama Prabangkara itu, atau kakek tua yang bernama Prabancana. Oh, sayang sekali, rupanya sang penembahan sangat senang berdekat-dekat. Bagaimana caranya agar aku bisa mengetahui latar belakang sang penemani? Bagaimana, nak mas? Dugaanku meleset Paman Wasi Bersima. Meleset bagaimana, nak mas? Panembahan ternyata tidak membicarakan persoalan yang aku bawa. Lalu? Sang penembahan justru mengajakku berbincang persoalan yang dibawa Ken Arok. Persoalan Ken Arok? Persoalan apa, nak mas? Ken Arok telah membunuh Bugandring dan Raja Singasari itu sedang dihantui oleh kutukan yang dijatuhkan Bugandring. Kutukan? Kutukan apa, nak mas? Hanya Ken Arok yang tahu. Ketika aku temukan tubuh Gandring dan Paman Anjampiani Kayuwangi pada saat itu, Gandring telah mati. Paman Anjampiani hanya sempat mengatakan bahwa yang melakukan adalah Ken Arok. Oh. Sang Panembahan tidak menceritakan. Samar-samar Paman Wasi. Dan apakah yang samar-samar itu anak mas? Bahwa Empu Gandring menjatuhkan kutukan. Ken Arok akan tewas pula oleh keris buatannya itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Kematian Ken Arok masih akan disusul oleh kematian-kematian yang lain. Sebanyak tujuh kali. Gambaran apakah yang Paman rasakan? Berbagai kemungkinan memang bisa terjadi anak mas. Akan tetapi karena Ken Arok sekarang telah menjadi seorang raja, maka apa yang akan terjadi itu, jika benar-benar terjadi, akan menyangkut orang banyak, anak mas. Maksud paman? Maksudku sudah jelas, suara. Jika terjadi pertumpahan darah di pusat pemerintahan Singasari, lalu bagaimana dengan Kawula? Ameswara kemudian termangu. Tatapan matanya jatuh ke arah lembah di kejauhan. Dan tiba-tiba saja, angan-angannya melayang. Bayangan seorang perempuan yang amat cantik luar biasa menyeruak di dalam benaknya. Dan perempuan itu adalah Ken Dedes. Di luar sadarnya, Kameswara menggumamkan nama itu. Dendes. Bagaimana anak mas? Apakah itu berarti garis keturunan Kendedes akan saling berbunuh? Salah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi anak mas Kameswara. Oh, jagat Dewa Batara. Jika hal itu yang akan terjadi, gejala-gejalanya sudah mulai nampak anak mas Kameswara. Gejala yang mana, Paman? Baginda Singasari telah mengambil dua orang istri. Istri pertama adalah Kendedes, janda dari aku Tunggul Ametung. Dan istri kedua adalah Ken Umang Ki. Ada apa cantrik? Hamba diutus oleh Panembahan untuk menanyakan apakah tuanku telah merasa cukup beristirahat. Aku sudah merasa lega cantrik. Jika demikian, Sang Panembahan mengundang tuanku untuk berbincang di ruang sanggar pamujan. Sekarang, Cantrik? Hamba tuanku. Oh, mari. Mari anak mas Baginda. Silakan duduk anak mas. Ah, terima kasih penembahan. Ken Arok duduk di atas suatu kilang. Watu berarti batu. Kilang adalah nama jenis batu yang pipih kehitam-hitaman dan biasa dipergunakan sebagai umpak bangunan dan tempat duduk. Ken Arok yang berderajat raja itu duduk berhadap-hadapan dengan Panempahan Dwipayana. Nah, apa yang akan diutarakan Panempahan Dwipayana pada Ken Arok? Dan bagaimana pula persoalan yang dibawa Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu? Kutukan empuk gandring atas Ken Arok ternyata menumbuhkan rasa cemas di dalam hati Kamaswara, membayangkan garis keturunan Ken Dedes perempuan yang pernah dicintainya itu akan saling berbunuhan. Pagi merambat semakin siang ketika penempahan Pipayana mengundang Ken Arok untuk berbincang di Sanggar Pamujan. mana anak Mas Baginda. Setelah beristirahat barang sejenak, anak Mas tentu merasa tubuh anak Mas segar kembali. Demikianlah panembahan. Aku merasa segala penat-penat di tubuhku setelah menempuh perjalanan jauh dari Singasari menuju ke Padepokan Dandang Kandaga ini. Syukurlah. Dengan demikian, kita akan berbincang dengan keadaan pikiran yang segar. Bukankah begitu anak Mas Baginda? Benar panembahan. Bagaimana dengan keadaan Singasari di saat anak Mas tinggalkan seperti di saat ini? Berkat pangestu panembahan, Singasari dalam keadaan baik. Singasari tidak merasa ditinggal pergi oleh rajanya. Karena yang aku lakukan sekedar masuk ke dalam sanggar pamujan dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Padahal yang sebenarnya, saat itu Ken Arok telah berada di mana. <laughs> Anak emas menyindir aku rupanya. Aku tidak menyindir Panembahan. Akan tetapi Panembahan sendiri yang membuat pengakuan. Oh. <laughs> Baiklah anak emas. Sekarang silakan anak emas mengutarakan isi hati anak Mas Baginda. Aku akan mendengarkan. Ah, panembahan. Kegelisahanku bukannya bisa aku redakan, akan tetapi semakin menjadi jadi. Setiap malam atau setiap saat aku sendirian, apa yang diucapkan empuk Gandring sesaat menjelang kematiannya sangat menghantuiku. Berilah aku petunjuk panembahan dengan cara bagaimana aku bisa menghindarinya. Bagaimana dengan keluarga anak emas? Maksud panembahan? Bukankah anak mas memiliki dua orang istri? Mereka dalam keadaan baik penembahan. Secara pribadi-pribadi, masing-masing memang dalam keadaan baik. Bagaimanapun juga istri seorang raja, tentu serba kecukupan. Akan tetapi yang namanya kecukupan itu bukanlah sekedar dalam wujud kebutuhan sehari-hari, nyandang dan mangan Itulah yang aku tidak habis mengerti, Panembahan. Aku menghendaki di antara kedua istriku itu, satu dan lainnya bisa saling menerima. Padahal, kenyataan yang sebenarnya bagaimana, anak mas? Ada jurang yang merentang dan menganga di antara mereka. Itulah awal dari segala apa yang anak mas Baginda gelisahkan. Tetapi, segalanya sudah terlanjur. Anak mas Baginda tentu tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke masa lalu kembali. Apa yang anak mas alami mirip-mirip dengan kisah dalam Mahabharata. Di mana Pandu Dewanata, pewaris kerajaan Hastinapura, pernah dibayangi oleh sebuah kutukan. Pada suatu hari, Pandu Dewanata pergi berburu di hutan. Dilihat oleh Pandu, sepasang menjangan sedang memadu kasih. Di mata Pandu Dewanata, apa yang diperbuat oleh sepasang binatang itu seperti sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Apalagi di hadapan seorang raja. Pandu marah dan kemudian dilepaskannya anak panah. Anak panah itu melesat dengan cepatnya dan membunuh seketika kijang betina serta menancap di jantung kijang jantan. Pandu terkejut ketika kemudian melihat wujud kijang itu berubah menjadi manusia. Ternyata sepasang kijang itu adalah penjelmaan dari sepasang pertapa. Pertapa itu tidak bisa menerima perlakuan Pandu Dewa Nata yang semena-mena. Ia jatuhkan kutukan. Pandu Dewa Nata akan menemui kematiannya di saat melakukan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya. Anak Mas Baginda pernah mendengar kisah itu. Pernah penembahan. Anak Mas melihat persamaan persoalan Pandu Nata dengan persoalan yang sedang anak Mas hadapi. Oh, baiklah. Aku akan menyebut beberapa kemiripan yang dilakukan Pandu adalah membunuh sepasang pertapa yang tidak bersalah apa-apa terhadap Pandu. Sedang anak Mas Baginda melakukan kesalahan membunuh Empu Gandring yang tidak bersalah apa-apa kepada anak emas. Cobalah anak emas Baginda bertanya di dalam diri anak emas sendiri. Apakah kesalahan yang telah dilakukan Empu Gandring? Aku merasakannya penembahan. Empu Gandring memang tidak bersalah. Aku yang keterlaluan. Aku yang tidak sabaran akulah yang salah. Persamaan yang lain adalah baik Empu Gandring ataupun Pertapa yang dibunuh oleh Pandu Dewanata itu sama-sama menjatuhkan kutukan. Anak emas seperti halnya Pandu. Kemudian menjadi cemas, sangat cemas. Pandu merasa cemas bukan karena takut kematian akan menimpanya akan tetapi justru karena belum mempunyai keturunan dari kedua istrinya. Padahal Pandu berkewajiban menurunkan garis keturunan untuk menduduki tahta Hastinapura. Akan tetapi berbeda dengan apa yang sedang anak mas cemaskan. Anak mas gelisah justru membayangkan keris Empu Gandring itu akan merenggut tujuh nyawa. Dan tujuh nyawa diantaranya penyambung garis keturunan anak mas Baginda. Bukankah demikian apa yang anak mas cemaskan? bukankah demikian anak mas Baginda? Benar penembahan. Anak mas Baginda. Anak Mas datang untuk mengulangi permintaan yang pernah Anak Mas ajukan. Bagaimana dan usaha apa yang bisa anak mas lakukan agar terbebas dari bayangan kutukan itu? Petunjuk yang bisa aku berikan bukanlah dalam wujud rapal dan japa mantra, bukan dalam wujud yang aneh-aneh, kecuali satu. Anak mas memohon ampun kepada yang batara agung memohon dengan segenap hati anak emas, agar yang Batara Agung membebaskan anak emas dari bayangan kutukan itu. Apakah bisa penembahan? Pertanyaan anak emas baru saja tadi. Seperti meragukan kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Yang Batara Agung yang menggelar jagat ini. Kutukan Empu Kandring adalah sebuah pepesten yang dicatat oleh Batara atas kesalahan anak mas yang membunuh orang tidak bersalah. Akan tetapi, pepesten itu bukanlah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pepesten itu akan berubah jika anak emas sendiri berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Pandangan mata Ken Arok atau Sri Raja Raja Singasari itu terhunjam ke lantai dari sirap-sirap jati di mana dia duduk di atas watu kilang. Sesaat kemudian, Ken Arok memandang keluar sanggar ke arah sungai yang mengalirkan air bening beriak-riak. Di dalam lamunannya, kemudian muncul bayangan Ken Umang yang di dalam rahimnya telah berkembang bakal bayi dari benih yang ditaburkannya. Kemudian muncul pula bayangan yang lain, Ken Dedes yang sedang menimang-nimang Anusapati, Pangeran Pati yang sebenarnya bukan anaknya, tetapi keturunan Tunggul Amatung. Anusapati Panembahan. Kenapa dengan Pangeran Pati, Yana emas? Apakah aku dapat mengubah sejarah dengan melenyapkannya Panembahan? Melenyapkan Anusapati. Benar Panembahan. Dengan melenyapkan Anusapati, anak Mas mengira akan mengubah sejarah. Mengapa anak Mas bisa berpikir demikian? Meski dirahasiakan, Kelak Anusapati akan tahu bahwa akulah yang membunuh ayahnya yang sebenarnya. Aku Tunggul Ametung. Apakah Panembahan tidak berpikir bahwa kelak jika Anusapati telah dewasa dan mampu berpikir, maka ia akan membalas kematian ayahnya? Panembahan. Anusapati, anak Kendedes itu saat ini menjadi persoalan yang menyita perhatianku, menghantuiku membuatku gelisah dan tiada tentram. Aneh sekali. Mengapa anak mas bagi nggak bisa berpikir demikian? Panembahan, adalah bukan salahku jika aku tidak mempunyai rasa sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Meski aku mencoba menipu diri sendiri, tetapi aku tidak bisa membantah bahwa Anusapati itu bukan anakku. Ia anak orang lain. Itulah. Itulah yang justru harus dienyahkan anak emas baginda Singasari. Anak emas telah melakukan suatu kekeliruan dengan membunuh Bukandring. Anak emas baginda kemudian dipayangi oleh kutukan yang membuat anak emas tidak tentram itu. Mengapa anak emas akan mengulangi kesalahan yang sama? Apa dosa bayi itu? sehingga di dalam hati anak emas terbesit niat untuk membunuhnya. Telah aku bayangkan panembahan. Kelak, anak itu akan membalas kematian ayahnya. Dan itulah awal dari bukti kutukan empuk gandring. Kutukan itu harus aku cegah panembahan. Caranya lah yang aneh. Anak emas akan mengenyahkan anu sepati. <laughs> Bagaimana jika Anusapati meniru apa yang dilakukan Empu Gandri? Menjatuhkan kutukan pula. Apa yang bisa dilakukan seorang bayi panembahan? Jangan meremehkan hal semacam itu. Kutukan seorang bayi yang dibunuh tanpa bersalah adalah kutukan yang tidak terucapkan karena bayi itu belum mampu mengucapkan akan tetapi yang Batara Agung di atas sana tentu akan membalaskannya. Anak emas. mengapa anak emas Baginda harus merasa cemas terhadap kemungkinan semacam itu? Pada dasarnya, segalanya tergantung kepada anak emas Baginda. Bagaimana cara anak emas mendidik dan melimpahinya dengan kasih sayang? Jika anak emas Baginda mampu menempatkan diri benar-benar sebagai ayahnya, bayangan buruk yang menghantui anak emas itu tidak perlu terjadi. Oh. Ken Arok kemudian terdiam bisu. Panembahan Dwipayana mencoba menebak apakah kira-kira yang sedang dipikirkan pemuda yang sekarang menjadi orang terpenting di tanah Jawa itu. Jadi bagaimana kesimpulannya Panembahan? Di samping anak emas harus memohon ampun kepada Batara Agung, yang mungkin bisa anak mas wujudkan dengan melakukan tapa berata atau hal lain. Tidak kalah pentingnya adalah anak mas harus pandai-pandai mengendalikan keadaan. Anak mas yang harus menguasai keadaan. Bukan keadaan yang menguasai anak mas Baginda. Baiklah, Panembahan. Segala petunjuk yang Sang Panembahan berikan kepadaku, sudah cukup jelas, meskipun aku merasakan belum tegas. Aku akan mencoba memenuhi petunjuk Panembahan. Terutama, aku harus menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasaiku. Masih banyak berbagai hal yang diperbincangkan oleh panembahan Dwi Payana dan Ken Arok, hingga sang waktu kemudian beranjak semakin siang. Matahari memanjat semakin tinggi, hingga cahayanya terang menyapu ke segala penjuru. Namun perbawa padepokan dandang kandaga itu serasa sedemikian besarnya, sehingga meski matahari padang kencar-kencar, tetapi udara yang mengalir tetap terasa sejuk. apa yang kau lamunkan, Badrawati? Uh, eh, uh, eh, eh, aku tidak sedang melamun, Paman. Oh ya? Aku sedang berpikir. <laughs> Baiklah. Lalu, apa yang sedang kau pikirkan itu? Hmm? Aku berusaha melupakannya. Tetapi, terasa sangat sulit sekali, Paman Reangun. <laughs> Rupanya kau masih mencemaskan jika Baginda Singasari marah kepadamu. Uh, benar, Paman. Rasanya sulit aku membayangkan Bagaimana aku bisa berbuat kurang ajar di hadapan seorang raja? Dan kau membayangkan Baginda Singasari yang murka akan bisa menjatuhkan hukuman mati kepadamu? Oh, tidak, tetapi uh, apakah ada kemungkinan Baginda jika murka akan berbuat seperti itu? Ya, boleh jadi. Jika Baginda murka hanya karena persoalan semacam itu, maka Baginda adalah sejenis raja yang sewenang-wenang, raja yang kejam. Justru karena itu aku akan melawannya. Ah, maksudmu? Kau akan menabuh tambur peperangan terhadap Singasari, begitu? Ah, tentu tidak, Paman. Apa yang akan bisa kulakukan untuk menghadapi Singasari? Dan apalagi mana tamburnya? Ah, lalu, cara bagaimana yang akan kau pergunakan untuk melawan tindakan yang sewenang-wenang itu, Badrawati? Aku akan melarikan diri dan aku akan berusaha agar tidak tertangkap. Itu yang akan aku lakukan. <laughs> Tapi itu andai kata Baginda akan murka padaku. Lihat, itu orang yang sedang kita perbincangkan. Sukmawati yang sedang duduk di atas tingklik bambu di bawah pohon mangga menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Lare Angon. Di sana nampak Ken Arok sedang berbincang-bincang dengan Putut Gajah Wengker. Dan terlihat kemudian Putut Gajah Wengker mengantarkan Ken Arok menuju ke tempat di mana Kameswara dan Wasi Bresima sedang beristirahat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon? serta bagaimana nasib bayi para mesuara yang masih belum diketahui bagaimana nasibnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.